dan Songo saudara-saudara ya semakin mendekati gawang passing kepada Firman Utina hampir saja saudara-saudara gagal Bapak Pamungkas ya, giring ke zona lawan oper ke arah kawan posisi makin rawan kita cetak gol ke arah gawang giring ke zona lawan oper ke arah kawan posisi makin rawan kita cetak atas rumput hijau melesat cepat Teknik cermat penuh skill perang tepat Empat dua empat maju satu gelandang tengah Tambah serangan lawan pun terengah-engah Dinamika lapangan di ujung tombak Taktik dirombak tapi tim tetap kompak Siap kontak tackling terjatuh terbentur Menit demi menit tetap siap menggembur Oper belakang ke samping kiri juga ke kanan Utak atik sedikit tapi jangan keasikan Baca strategi cari sisi lemah lawan Buat gebrakan spontan cepat lancarkan serangan tapi awas Jangan sampai lengah Jangan biarkan lawan rebut bola open ke tengah Buat serangan balik yang bikin gundah Kalau memang sudah ya ngesiahlah Giring ke zona lawan dunia pasti tahu sepak bola Bahkan pemain terbaiknya jadi idola Dari Eropa, Afrika, Amerika sampai Asia Tak terkecuali sampai ke Indonesia Sorotan mata dunia sejak dulu Semua bangsa gak pandang bulu Dua tim satu bola saling rebutan Siapa pemenang jumlah gol yang iya. tentukan Untuk sepak bola paling asik rame-rame Apalagi ada kopi teh juga kue-kue Dukung tim layangan sambil nyanyi sami-sami Tapi kalau udah kalah nggak usah mari-mari Fair play harus tetap lalu dijaga Tunjukkan sportivitas di luar dan dalam olahraga Bergandengan erat bersama ciptakan rasa bangga kemarin jadi lemah hey. Nasib gak tegak hey. Terus menonton beringas hey. Mengurus jangan culas hey. Kemarin jadi lemah hey. Yang bener dong Ngaco gimana sih? Tala gimana ya. sih? Ya Giring ke zona lawan Oper ke arah kawan Posisi